Di kalangan nabi-nabi ada Nabi Zannun namanya ya. Nabi Zannun Nabi Yunus. Ya. Di alam nabi ini, di alam utusan-utusan Allah, kalau Allah sudah tugaskan dia ke satu tempat untuk berdakwah, dia nggak boleh tinggalkan lokasi. Nggak boleh tinggalkan lokasi. Harus tetap di situ. Walaupun dibunuh sama kaumnya. Tugas nabi. Dia akan diberikan double pahala dari manusia biasa dan kalau dia dibunuh dia mati syahid. Nggak boleh tinggalin lokasi. Nabi Yunus ini rupanya ditugaskan oleh Allah ke sebuah wilayah namanya Nainawa. Nainawa ini kayak satu perkampungan gitu, jumlahnya masyarakatnya 100 ribu orang, banyak. Nabi Yunus dari luar Nainawa. Di Nainawa ini orang sembah patung besar, patung singa. Mereka sembah patung itu. Datanglah Nabi Yunus AS, dakwai mereka, ingatkan, mereka nggak mau dengar. Bangkang, setiap hari bangkang. Nabi Yunus berdoa, ya Allah, kasih lokasi dakwah yang lain, jangan di sini. Ini orang-orangnya keras kepala semua. Allah belum turunin perintah. Karena lama nunggu wahyu, Nabi Yunus ambil inisiatif keluar tinggalkan lokasi itu. Niatnya baik, mau dakwah tempat lain ya. Tapi di alam Nabi nggak bisa ini. Harus di Sampai Allah perintahin pindah atau enggak. Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, disiksa, dilemparin kotoran, dicaci maki, nggak tinggalin Mekah. Orang harus dibunuh sama kaumnya, sampai Allah perintahin. Memang alam Nabi harus begitu. Nabi Yunus tinggalin, Waktu Nabi Yunus naik ke atas kapal, gitu kan? Kapal dihantam dengan ombak yang besar. Lalu kemudian kata kaptennya kita harus buang barang-barang nih. Buang semua barang-barang. Masih berat juga kapal. Akhirnya ambil inisiatif harus lempar penumpang. Ditaruhlah nama-nama orang penumpang semua. Di batu ditulis ditaruh, diacak. Namanya siapa yang keluar dia yang harus loncat ke lautan. Setiap diacak nama Nabi Yunus keluar. Orang-orang di kapal itu tahu siapa Nabi Yunus. Mereka bilang ini Nabi Allah, gak mungkin dia. Acak lagi, namanya siapapun yang keluar di antara kami, kami akan loncat. Di acak yang kedua, nama Nabi Yunus juga keluar. Sampai 10 kali tetap namanya Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus mengatakan, mungkin ini hukuman dari Allah karena saya meninggalkan lokasi dakwah. Pelanggaran. Maka Nabi Yunus berdiri di pinggir kapal, begitu loncat ke lautan, ikan paus datang buka mulutnya telan. Selama dua minggu di perut ikan. Dua minggu ini nggak makan, nggak minum. Ikan paus ini ikan yang besar. Perutnya ikan itu kotorannya di situ. Dan ikan paus ini kalau makan ikan lain, dia nggak kunyah ya. Ditelan langsung, hidup-hidup semua masuk di situ. Dua minggu nggak bisa bernafas, baunya busuk, nggak ada makanan, tertahan di situ. Maka selama dua minggu Nabi Yunus bertaubat kepada Allah. Setelah taubat dua minggu Allah SWT buat dia dimuntahkan oleh ikan paus itu. Dimuntahkan, bajunya semua sudah sobek, nggak ada baju. Telanjang Nabi Yunus AS, jalan. Lalu Allah SWT pertemukan dia dengan satu pohon. Diambil daun-daunnya ditempelin jadi baju sama dia. Dia maju sebentar sedikit, Allah kasih lagi sapi. Tidak ada pemiliknya, sapinya gemuk, diminum air susunya. Dia maju lagi sebentar, ditemukan ada pohon labu, labunya sudah matang, dimakan labu tersebut. Maka setelah itu Allah kembalikan dia ke kaumnya. Rupanya waktu dia tinggalkan kaumnya, Allah datangkan badai besar sampai patung singa mereka kaumnya ini hancur semua. Kepala sukunya bilang, kayaknya ini yang dikatakan oleh Yunus nih. Ya Allah, kembalikan kami, kembalikan Yunus pada kami, kami akan ikuti ajarannya. Maka Nabi Yunus pun dikembalikan oleh Allah ke wilayah tersebut dan berimanlah mereka.